ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat yang terbesar, ada nikmat sehat, dan juga alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Azza wa Jal mengizinkan kita untuk dapat bertemu kembali berjumpa kembali setelah sekian lamanya kita absen dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang pertama yang mana kita sudah sampai pada Ad-Darsu As-Sadis Pelajaran yang ke-6. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullahu bil Islam. Sebelum kita masuk dan kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab ini, kiranya di awal pertemuan setelah sekian lama kita libur, malam ini insyaallah taala anak akan membacakan penjelasan para ulama' menjelaskan kepada kita semua tentang wajibnya mempelajari bahasa Arab. Dan ini merupakan sunnah para salafus salih. Mulai dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke generasi-generasi berikutnya mereka semua menganjurkan untuk mempelajari bahasa Arab ini banyak sekali nukilan-nukilan oleh para ulama yang ditulis oleh buku-buku mereka tentang wajibnya mempelajari bahasa Arab ini. Di antara nukilan yang disebut oleh para ulama, di antaranya perkataan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Iqtira'us Usratul Mustaqim dan juga disebutkan dalam beberapa tempat di Majmu' Fatawa beliau mengatakan wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyati min ad-din dan juga bahasa Arab itu adalah bagian dari agama ini. Bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib dan mempelajarinya, mempelajari bahasa Arab ini hukumnya adalah fardun wajibun satu kewajiban. Fa inna fahma al-kitab wa sunnati wajibun. Lalu beliau menjelaskan apa alasan mengapa bahasa Arab menjadi wajib. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah yang notabene kedua-keduanya adalah dengan berbahasa Arab adalah kewajiban. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang keduanya diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bahasa Arab, keduanya diwajib untuk dipahami oleh setiap muslim. Sedangkan keduanya, kata Syekhul Islam bin Taimiyah, dan keduanya tidak mungkin dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dilakukan kecuali dengan jalan mempelajari bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab itu menjadi satu kewajiban. Sebagaimana kaidah yang ma'ruf, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kewajiban apa saja yang tidak mungkin sempurna dilakukan kecuali disertai dengan satu hal saya ulang, kewajiban mana saja yang tidak mungkin dilakukan dengan sempurna kecuali dengan disertai dengan suatu hal maka satu hal tersebut menjadi hukumnya wajib memahami Al-Quran dan Sunnah kewajiban namun memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna kecuali dengan jalan memahami bahasa Arab maka memahami bahasa Arab mempelajari bahasa Arab hukumnya menjadi satu kewajiban lalu kata beliau di antara bahasa Arab itu mm, ada yang masuk ke dalam kategori fardu ain. Wa minha ma huwa dakhilun fi fardu ain wa minha ma huwa dakhilun fi fardu kifayah. Namun kata Syekh Rasul Ibnu Taimiyah melanjutkan perkataannya, sebagian bahasa Arab itu ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah. Ada bagian daripada bahasa Arab ini yang mau tidak mau setiap individu muslim wajib untuk mempelajarinya siapapun dia, apapun latar belakang pendidikan dan pekerjaannya, apapun profesinya, dia wajib mengetahui bahasa Arab pada bagian tertentu. Dan ada bagian lain yang masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika sudah ada sebagian dari kaum muslimin dengan jumlah yang cukup mempelajarinya, maka yang lain tidaklah menjadi wajib bagi yang lain. Artinya telah gugur kewajiban bagi yang lainnya karena sebagian sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Maka bagi yang lain tidak lagi menjadi satu kewajiban. Pertanyaannya mungkin yang ditanyakan di sini, manakah bagian bahasa Arab yang hukumnya fardu ain dan manakah yang hukumnya fardu kifayah? Adapun yang masuk ke dalam kategori fardu ain bahasa Arab yang merupakan bagian daripada kewajiban setiap individu muslim yang hukumnya fardu ain adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Risalah beliau menyebutkan batasan bahasa Arab yang merupakan fardu ain, kewajiban bagi setiap individu muslim. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده Fa'ala kulli muslim, maka wajib atas setiap muslim. Beliau mengatakan kulli muslim. Lafaz yang beliau sebutkan dalam kitabnya itu fa'ala kulli muslimin. Dan atas setiap muslim an yata'allama un wajib mempelajari min lisanil Arab, sebagian dari bahasa Arab ma balagha wujuduh yang dapat dia jangkau dengan kesanggupannya. Yang dapat dia raih dan dapat dia pelajari sesuai dengan kesanggupannya. Hatta yashhada bihi alla ilaha illallah sampai dia mampu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai dia mampu untuk mengucapkan syahadat dan memahami apa yang dia ucapkan dalam syahadatnya itu. Mengucapkan saja tanpa, tanpa memahami maknanya ini satu hal yang uh, tidak bermanfaat. Syahadat yang akan bermanfaat adalah syahadat yang diucapkan dan dia memahami syahadat tersebut, memahami konsekuensi-konsekuensinya, memahami rukun-rukunnya, memahami apa saja yang dapat membatalkannya, ini semua tidak mungkin dapat dipahami kecuali dengan jalan dia belajar bahasa Arab. Maka ini termasuk bagian daripada bahasa Arab yang hukumnya fardu ain bagi setiap individu muslim wajib untuk mempelajarinya. Tidak terkecuali. Fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balagahu juhduh. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari sebagian dari bahasa Arab yang dapat dijangkau oleh kesanggupannya sampai dia mampu untuk mengucapkan syahadat asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dengan uh, pengucapan yang diiringi dengan pemahaman. Kemudian wayat luwabihi kitab Allah. Kemudian dia juga bisa mampu mem membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan memahami Al-Quranul Karim. Wayantika bidzikr. <clears throat> dan dia dapat mengucapkan zikir-zikir fi maftirudha alaihi yang diwajibkan atasnya minat takbir berupa takbir wa umira bihi minat tasbih dan juga bisa berupa tasbih wa tasyahud dan tasyahud dan lain sebagainya. Ini juga termasuk bagian daripada bahasa Arab yang kategori masuk dalam fardu ain. Jadi di antara hal yang disebutkan Imam Syafi'i dalam dalam eh, perkataannya ini yang disebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah yang pertama yang masuk dalam kategori fardhu ain adalah yang uh, yang dengannya dia dapat mengucapkan syahadat dan memahami syahadat. Maka dia wajib mengetahui apa arti asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia harus memahami apa yang dia katakan ketika dia mengucapkan syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau juga agar mampu membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Dan memahami Al-Quran kadang memerlukan kita untuk merujuk kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Dan kitab-kitab tafsir para ulama ini sebagian besar atau semuanya dengan bahasa Arab. Walaupun sudah ada sebagian yang terjemahkan, tapi tetap memahami teksnya dalam bahasa Arab itu lebih utama dibandingkan dengan memahami melalui terjemah. Maka pada saat seperti ini, pada kondisi seperti ini, pada bagian seperti ini dia wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Begitu pula bagian lain yang ada, yang termasuk dalam kategori fardu ain adalah dia mempelajari bahasa Arab yang dengannya dia dapat memahami apa yang diucapkan zikir-zikir yang wajib yang dia ucapkan baik berupa takbir ataupun tasbih ataupun tasyahud atau yang lainnya. Semua zikir-zikir dan doa-doa yang wajib yang dibaca oleh setiap muslim, diantaranya doa dan zikir ketika sholat, wajib dipahami. Wajib dipahami ketika dia mengucapkannya dengan bahasa Arab, dia wajib memahaminya. Ini bagian daripada bahasa Arab yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim mempelajarinya. Lalu selebih itu kata Imam Syafi'i wa mazdada من العلم باللسان الذي جعله الله لسانا من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. Lalu kata beliau dan selebihnya maksudnya di luar daripada yang disebutkan tadi, di luar itu selebih itu jika dia ingin mempelajarinya, mempelajari Al-Quran yang merupakan bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran, dan bahasanya Allah pilih sebagai bahasa nabinya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup setiap nabi dan rasul maka itu kata beliau kana khairan lah ini lebih baik baginya artinya kalau sudah memahami sebagian daripada bahasa Arab yang masuk ke dalam kategori fardu ain kemudian dia selebihnya dia juga pelajari maka ini ini baik dan uh, baik buat dia penjelasan para ulama terkait mana di antara bagian dari bahasa Arab ini yang hukumnya fardu ain dan mana yang kategori masuk ke fardu kifayah. Pembagian ini pembagian yang ditujukan kepada umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslimin dibagi menjadi dua ketika belajar bahasa Arab. Ada yang masuk ke kategori fardu ain, ada yang masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Adapun bagi orang-orang yang uh, menyibukkan diri menyibukkan dirinya dalam dunia dakwah orang yang diustadkan atau orang yang masuk dalam <clears throat> eh, profesi sebagai seorang dai mau tidak mau fardu ain baginya untuk mengetahui bahasa Arab ini sebagaimana perkataan Al Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan dalam kitabnya al ittisam seraya menjelaskan kepada kita bahwa setiap dai setiap orang yang menceburkan dirinya dalam dunia dakwah diustadkan oleh masyarakat wajib baginya untuk mengetahui bahasa Arab. Fardu ain hukumnya. Kepada beliau, kata beliau dalam kitabnya Al-I'tisam, fa'alan nadhiri fi syariah wal mutakallim fiha usulan wa furu'an amran. Wajib atas siapa saja yang mempelajari syariat ini, mempelajari syariat Islam, wal mutakallim fiha dan orang yang berbicara tentang syariat, seorang ustadz, seorang dai, seorang alim, baik itu usulan, masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok, akidah dan seterusnya, wa furu'an atau yang masalah-masalah fikih, amron, ada dua kewajiban atasnya. Saya ulang, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam uh, eh, Syatibi dalam kitabnya Al-Iqtisam mengatakan, fa'alan nadhiri fi syariah wal mutakallimi fiha usulan wa furu'an amran. Wajib atas setiap orang yang mempelajari syariat ini atau orang yang berbicara tentang syariat, nih, ya, seorang dai, seorang ustadz, baik itu syariat yang sifatnya usul maupun furu' ada dua kewajiban atasnya, amran, ada dua kewajiban. Ahaduhuma yang pertama, kewajiban pertama, Allah yatakallama fi syai'in min dhalika hatta yakuna Arabian, Tidak boleh dia berbicara sedikit pun tentang hal itu, tentang syariat. Tidak boleh sedikit pun dia berbicara tentang syariat hatta yakuna Arabian sampai dia menjadi seorang Arab. Arabian. hatta yakuna Arabian, Au kal arabi atau setidaknya mendekati orang Arab. Fi kaunihi dalam hal arifan bilisanil Arab. Dia tahu, dia mengetahui tentang bahasa Arab. Ini sangat perkataan yang sangat sangat tegas sekali oleh Imam syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Fa'ala nadhir fi syariah wal mutakallim fiha. Perkataan ini Imam syatibi tuju, tujukan kepada orang-orang yang menggeluti syariat, orang-orang yang berbicara tentang syariat Islam, dai, ustadz, seorang alim wajib atasnya yang pertama kata beliau wajib untuk uh, tidaklah dia berbicara tentang syariat ini kecuali setelah dia menjadi orang Arab atau mendekati orang Arab dalam hal dia telah memahami bahasa Arab. Baligon fihi mabaligol Arab. Ilmunya dalam bahasa Arab itu telah sampai sama seperti sampainya orang-orang Arab. Dan maksud beliau di sini bukanlah bukanlah secara rinci, tapi kata beliau wa innamal muradu maksudnya adalah antasira fahmuhu Arabian fil jumlah. Pemahamannya menjadi seperti orang Arab walaupun secara global. Rinciannya tidak tidak ada satupun yang bisa memahami seluruhnya. Seluruh sisi daripada bahasa Arab ini tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk itu. Paling tidak sebagian besarnya atau globalnya yang diperlukan untuk memahami syariat. Ini kewajiban kata Imam Syatibi. Bagi siapa saja yang menggeluti syariat Islam, orang yang berbicara tentang syariat Islam wajib untuk memahami hal ini. Tidak boleh dia berbicara sedikit pun tentang syariat kecuali setelah dia memahami bahasa Arab. Bahkan dianjurkan untuk, eh, sampai kepada tingkatan sama seperti orang Arab atau mendekati mereka. Namun, tidak sampai harus terperinci, cukup global saja, terutama yang diperlukan untuk memahami syariat. Ini yang pertama. Wal amru tsani dan yang kedua, idza annahu idza ashkala alaihi fil kitabi aw fis sunnati lafzun aw ma'na fala yuqdim 'ala al-qawli fihi duna an yastadhhira bi ghairihi mimman lahu mimman lahu ilmun bil arabiyyah. Yang kedua, jika terdapat satu kata atau satu makna dalam Al-Quran atau sunnah yang tidak ia pahami, maka janganlah ia gegabah. Janganlah ia gegabah, tergesa-gesa berbicara tentang hal tersebut sampai ia bertanya kepada orang lain yang memiliki pemahaman terhadap bahasa Arab. Lihat, lagi-lagi yang kedua ini terkait dengan bahasa Arab. Kalau dia dia dia sudah paham bahasa Arab, dia secara global dia sudah memahami bahasa Arab terutama yang terkait e, untuk memahami syariat. Tapi terkadang walaupun dia sudah sampai tingkatan imam, misalnya seorang imam, seorang mujtahid, kadang bisa jadi ada satu kata atau satu lafaz yang dia tidak pahami yang yang tersebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Maka kewajiban dia tidak boleh gegabah. Jangan terburu-buru untuk berbicara tentang apa yang dia tidak ketahui wajib atasnya untuk bertanya kepada orang lain yang memiliki pemahaman terhadap bahasa Arab. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang yang berbicara tentang syariat, orang-orang yang menggeluti dunia dakwah, orang-orang yang diustadkan atau eh, bergelut dalam dunia dakwah dan menjadikan dirinya sebagai seorang dai. Maka tidak pantas jika ada orang diustadkan, ada seorang dai, seorang alim yang berbicara tentang syariat, tapi tidak memahami bahasa Arab. Ini satu aib, satu celah yang sangat besar. Dan betapa banyaknya dai-dai seperti ini. Betapa, betapa banyaknya ustadz ustaz seperti ini di masyarakat kita. Sehingga ketika dia berbicara tentang syariat, kita temukan banyak hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak pernah disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama kita dari kalangan sahabat dan orang-orang mengikuti generasi sahabat. Inilah manhaj ilmiah yang ingin ditanamkan oleh para ulama kita kepada kita. Tidaklah seseorang itu berbicara tentang syariat kecuali setelah dia memahami bahasa Arab. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, artinya dia sebagai seorang dai, seorang ustadz, maka mau tidak mau hukumnya fardu ain baginya memahami bahasa Arab. Adapun masyarakat umum terbagi menjadi dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Tapi kalau untuk dai, seorang ustadz, seorang alim, orang yang menggeluti dunia dunia dakwah, hukumnya fardu ain baginya. Mau tidak mau dia harus paham bahasa Arab. Paling tidak secara global yang penting untuk memahami eh, syariat Islam ini. Maka eh, sebagai kesimpulan, Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan beliau menyimpulkan setelah menyebutkan menukil perkataan para ulama tentang hukum mempelajari bahasa Arab ini, beliau menyimpulkan wa khulasatul qaul kesimpulannya adalah annal arabiyyata minad din. Memahami bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama. وأن تعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة كربة من أجل الكربات dan memahaminya mempelajarinya untuk memahami maksud dari Al-Quran dan Sunnah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang paling mulia min ajallil kurubat termasuk daripada ibadah yang paling mulia wa anna ma'rifata ma yuqimu bihil muslim fardahu fardun wajibun alaih dan mengetahui apa yang dengannya seorang muslim dapat menegakkan kewajibannya sebagai seorang muslim, hukumnya adalah wajib, fardu ain bagi. Itulah beberapa penjelasan para ulama kita yang berharga yang menjelaskan kepada kita tentang hukum mempelajari bahasa Arab ini. Mudah-mudahan penjelasan ini menggugah hati kita semua untuk terus eh, bersemangat mempelajari bahasa Arab menggugah orang-orang yang menggeluti dunia dakwah untuk kembali kepada bahasa Arab dan tidak malas mempelajarinya dan tidaklah dia ter, terburu-buru dan gegabah menyampaikan masalah syariat ini kecuali setelah dia uh, memahami bahasa Arab. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum orang pelajari bahasa Inggris misalnya? <clears throat> yang barusan kita jelaskan hukum pelajari bahasa Arab. Lalu bagaimana uh, kondisi kaum muslimin sekarang ini yang lebih mengutamakan bahasa Inggris? Bahkan ada sebagian yang mungkin gengsi kalau belajar bahasa Arab. Tapi ketika dia belajar bahasa Inggris, begitu bangganya. Bahkan kita temukan sebagian kaum muslimin tidak sungkan-sungkannya untuk mengeluarkan dana yang cukup besar kepada anaknya misalnya untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga kursus yang tenar yang mengajarkan bahasa Inggris. Berlomba-lomba memasukkan anaknya di kursus-kursus bahasa Inggris. Tapi lupa dengan bahasa Arab. Bagaimana hukum orang seperti ini? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini. Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin dalam kitabnya ketika beliau ditanya tentang hukum mempelajari uh, bahasa Inggris khususnya dalam rangka untuk kepentingan dakwah ilallah dan ini disebutkan fatwa ini disebutkan dalam kitabul ilm di bagian terakhir bagian fatwa-fatwa tentang tentang talabul ilm beliau ditanya uh, tentang hukum mempelajari bahasa Inggris demi kepentingan dakwah. Lalu Syekh menjawab, "Ra'ayna fi ta'allumil lugatil Inggrisiyah annaha wasilatun la syak." Kata beliau, kami melihat bahwa mempelajari bahasa Inggris ini satu satu sarana yang penting, tidak diragukan, penting watakunu wasilatan tayyibatan dan ini menjadi sarana yang yang sangat baik idza kanat li ahdafin tayyibah jika dipelajari dalam rangka untuk tujuan yang mulia menjadi satu sarana yang baik jika diperuntukkan untuk tujuan yang mulia watakunu takunu radiah namun juga bisa menjadi wasilah yang jelek idza kanat li ahdafin radiah jika dipergunakan untuk tujuan tujuan-tujuan yang yang yang tidak baik Lakin syai' alladhi yajib ujtinabahu namun satu hal yang wajib dihindari adalah an tattakhidha badilan anil lugatil arabiyah Yang wajib dijauhi adalah menjadikan bahasa Inggris menjadi pengganti daripada bahasa Arab. Maksudnya dia tinggalkan bahasa Arab, dia tekuni bahasa Inggris. Fa inna hadha la yajus Kata beliau ini tidak boleh. Fa inna hadha la yajus Sungguh hal ini tidak boleh. Waqad sami'na ba'd as-sufaha yatakallam biha badalan min al-lughati al-arabiyyah. Saya mendengar ada sebagian orang-orang bodoh kata Syekh Utsaimin. Saya mendengar ada sebagian orang-orang bodoh itu eh, berbicara orang Arab berbicara dengan bahasa Inggris, mengganti bahasa Arabnya. Sebagian orang-orang bodoh ini kata Syekh uh, pengekor orang-orang barat mengajarkan anak-anaknya cara salamnya orang-orang kafir mengajarkan cara salamnya, cara eh, cara salamnya atau cara cara berpisahnya orang-orang kafir. Beliau menyebutkan yu'allimunahum an yakulu bye-bye. Mengajarkan anaknya mengucapkan bye-bye. Bahasa Inggris bye-bye adalah artinya selamat tinggal. Indal wada wa ma'asbah dari ketika akan berpisah. لأن استبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة محرم karena mengganti bahasa Arab yang mana bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa paling mulia digantikan dengan bahasa lain dengan bahasa Inggris misalnya muharram kata beliau ini adalah satu hal yang diharamkan. Haram baginya meninggalkan bahasa Arab lalu dia pelajari bahasa Inggris. Amma isti'maluha wasilatan lid-da'wah adapun menggunakannya untuk wasilah dakwah sarana dalam berdakwah fa innahu la syak sungguh ini tidak ragu an yakuna wajiban ahyanan kadang ini menjadi satu hal yang wajib kadang kata beliau ahyanan kadang menjadi satu kewajiban wa ana lam ata'allamuha wa ata'am wa ata'am wa ata'amanna annani kuntu ta'allamtuha saya saya kata Syekh Utsaimin saya saya tidak pernah mempelajarinya dan saya berangan-angan mempelajarinya wa atamanna anni kuntu ta'allamtuha saya berangan-angan dulu mempelajarinya Lalu kata beliau, wajat wajadtu fi ba'dil ahyan, karena kadang saya temukan di beberapa situasi, anni uttarru ilaiha, saya kadang butuh terhadap bahasa ini. Hatta al-mutarjim la yumkin an yu'abbir amma fi qalbi tamaman. Karena penterjemah itu, kata Syekh Uthaymin, penterjemah itu kadang tidak bisa menerjemahkan secara tepat apa yang saya katakan, apa yang saya inginkan tidak tidak tersampaikan. Kalau saya bisa bahasa Inggris, kata beliau, mungkin saya bisa menyampaikannya langsung tepat. Tapi karena beliau tidak bisa bahasa Inggris dalam berdakwah, maka tak menggunakan eh, terpaksa menggunakan penerjemah. Bahkan kata beliau ada satu kisah yang beliau ingat terus. Wa'adkur lakum kisatan dan saya uh, saya akan menyebutkan kepada antum satu cerita yang tidak pernah terlupakan kata Syekh Utsaimin. Waktu itu Eh, beliau sedang eh, menyampaikan dakwah di masjid di eh, bandara di Jeddah bersama <clears throat> orang-orang yang tergabung dalam lembaga dakwah saat itu. Natahaddatsu ba'da salatil fajr. Saya menyampaikan uh, muhadharah setelah salat fajar, salat subuh. Saya sampaikan tentang salah satu madhab sufi yaitu madhab At-Tijani kata beliau. Saya menjelaskan madhab ini bahwa madhab ini adalah batil bahkan sampai Eh, memiliki etikat-etikat yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam dan terus saya berbicara kata syaitan saya terus berbicara menyampaikan kepada mereka apa yang saya ketahui tentang madhab yang rusak ini lalu faja'ani rajulun lalu ada orang datang kepada saya faqal lalu dia berkata kata syaitan uridu an ta'dan li an utarjim bilugatil husa saya minta izin uh, kepada antum untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Husa. Saya tidak tahu bahasa Husa bahasa apa itu. Orang ini ala kulihal. orang ini minta izin kepada beliau untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Husa. Fakultu maka saya mengatakan lama nih silahkan tidak tidak tidak tidak dilarang. Fatarjama fadakhala rajulun musri'un. Lalu dia menerjemahkan orang itu menerjemahkan. Namun ada orang lain tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa ke, ke beliau, katanya ada orang lain masuk tergesa-gesa kepada beliau, menghampiri beliau dengan tergesa-gesa. Fakal, lalu dia mengatakan hadar rajul alladhi yutarjim anka yamdahu tijaniyah. Orang yang barusan saja minta izin menerjemahkan, kata orang ini, menerjemahkannya beda dengan apa yang antum sampaikan. Bahkan dia menerjemahkannya seakan-akan engkau ya Syekh memuji madhab Tijaniyah. Paku faduhisht. Maka saya kaget setengah mati, kata Syekh Uthaymin. Saya begitu kagetnya. Orang ini ternyata tidak amanah dalam menerjemahkan. Wa qultu, lalu saya berkata kepada diri saya sendiri, In, inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah, inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Falau kuntu a'lamu mithla hadhihi lughah kalau saya tahu bahasa seperti ini, ma kuntu ahtaju ila mithli haula illadina yakhda'un. Saya tidak perlu orang-orang yang yang tidak amanah dalam menerjemah ini. Saya tidak tidak perlu orang-orang yang suka menipu untuk menerjemahkan. Falhasil maka kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, kesimpulannya adalah anna ma'rifata lughatin man tukhatib la syakka annahu muhimmah. Kesimpulannya adalah mengetahui bahasa orang yang ingin kita ajak bicara atau yang ingin kita dakwahkan, tidak ragu lagi ini penting. Fi isalil ma'lumat untuk menyampaikan uh, maklumat, menyampaikan Eh, keterangan-keterangan, menyampaikan dakwah dan menyampaikan yang lainnya. Namun kata beliau tidak boleh dijadikan sebagai sebab kita meninggalkan bahasa Arab. Jadi fatwa ini fatwa yang sangat besar <clears throat> dan menjadi satu kaidah yang penting yang bisa kita simpulkan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mendahulukan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Bahkan kata beliau tadi dengan tegasnya menggantikan bahasa Arab dengan bahasa Inggris tanpa ada tujuan yang jelas meninggalkannya dalam rangka untuk mempelajari bahasa Inggris ini hukumnya muharram. Namun mempelajari bahasa Inggris dalam rangka untuk berdakwah setelah kita berusaha mempelajari bahasa Arab setelah itu kita berusaha mempelajari bahasa Inggris dalam rangka untuk berdakwah hal ini kata beliau kadang menjadi satu kewajiban. Maka jangan sampai eh, kaum muslimin lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya dibandingkan bahasa Arab. Ketika ditanya tentang bahasa Inggris begitu cepatnya dia berbicara, tapi ketika kita tanya tentang kemampuannya berbahasa Arab nol besar. Nah ini satu hal yang yang kita lihat nyata di masyarakat. Maka ini satu fatwa yang penting disampaikan kepada kaum muslimin bagi para para orang tua, para guru, para pendidik, para pengelola pendidikan agar tidak lupa dalam hal ini. Antum bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawah tanggungan antum. Untuk mengarahkan mereka dalam hal ini. Mengarahkan mereka untuk mempelajari bahasa Arab sebelum mempelajari bahasa Inggris. Kalaupun ingin mempelajari bahasa Inggris setelah mempelajari bahasa Arab dan itu pun dalam rangka untuk dakwah. Kata beliau, ahyanan bisa, kadang ini menjadi satu kewajiban. Wallahu a'lam bishawab, kiranya inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini mohon maaf jika terlalu lama dan akhirnya kita tidak sempat membahas buku. Namun Allah ta'ala kita akan sambung pada pekan depan. Kita akan mulai insya Allah membahas buku dulu seluruh al Arabia pada uh, waktu yang akan datang. Dan kiranya uh, apa yang disampaikan sudah cukup. Namun jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian uh, mukaddimah yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah Abbas berkenaan dengan keutamaan mempelajari ilmu bahasa Arab dan targhib memberikan semangat atau motivasi serta dorongan bagi kita semua para pendengar roja untuk bersemangat dalam mempelajari ilmu yang mulia ini dan merupakan salah satu kunci daripada kunci ilmu agama Islam dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya perihal pembahasan kita malam ini dari keutamaan mempelajari ilmu bahasa Arab dan untuk e, bimbingan bahasa Arab dari kitab Rasulullah jilid yang pertama insyaallah kita akan efektif akan mulai kembali pada kesempatan pekan yang akan datang yang kita akan awali dari latihan-latihan terakhir di jilid yang kelima yang belum tuntas kemudian kita akan masuk kepada jilid yang keenam kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita malam ini tentang keutamaan ilmu bahasa Arab dan apa yang berkaitan dengannya Anda bisa bertanya di 0218236543. Dan sebelumnya ada satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kita angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz keinginan saya ingin mempelajari ilmu bahasa Arab akan tapi usia saya sudah uh, sepuh gitu. Apakah memungkinkan bagi saya untuk mempelajari ilmu yang disebutkan atau yang saya dapatkan dari beberapa kawan-kawan memiliki uslub dan kaidah eh, kaidah-kaidah yang sulit dipelajari dari bahasa-bahasa yang lainnya dan mohon solusinya Ustaz jazakallahu khair. Barakallahu fi kepada para penanya. Eh, walaupun sudah usianya sudah cukup tua sebagaimana pengakuan beliau tapi semangat untuk belajar bahasa Arab ini tidak tidak tidak hilang satu hal yang patut dihargai satu hal yang menggembirakan bahwa ada uh, kaum muslimin yang masih terus semangat belajar bahasa ini walaupun sudah usia sudah lanjut usia jadi alhamdulillah kita lihat dengan nyata di masyarakat adanya orang-orang seperti ini maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan terus istiqamah di atas jalan ini dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada penanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dia untuk mempelajari bahasa Arab ini. Maka solusinya kalau sudah sampai seperti ini maka cukuplah e, Bapak mempelajari kiranya bagian-bagian yang masuk ke dalam fardu ain. Ada lebih dari itu maka e, sesuai dengan kesanggupan. Mempelajari nahu dan sarf itu bukan satu kewajiban fardu ain bukan, tapi ini fardu kifayah. Yang merupakan fardu ain misalnya tadi disebutkan uh, sebagaimana perkataan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya, minimal bapak bisa memahami apa yang bapak baca ketika bersyahadat. Memahami makna daripada syahadat tersebut. Kemudian memahami apa yang dibaca, zikir-zikir dan doa-doa yang wajib yang dibaca ketika sholat misalnya. Atau ketika ibadah-ibadah yang lain yang merupakan kewajiban Minimal itu. Kemudian eh, minimal ketika membaca Al-Quran eh, kita memahaminya. Adapun lebih dari itu memahami kaidah nawir asar, memahami balaga, memahami ilmu bayan misalnya itu ilmu maani ini masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Jika ada orang lain yang sudah mempelajarinya dengan jumlah yang cukup maka yang lain tidak lagi menjadi uh, wajib atas mereka mempelajarinya. Paling tidak yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempelajari apa yang kiranya menjadi fardu ain atas kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. <clears throat> Kemudian kita akan angkat satu penanya sudah menunggu di telepon Ibu Nur di Selipi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Ustaz, saya sebelumnya minta maaf mungkin saya salah seorang ibu yang mungkin ter, agak terlambat. Mohon maaf ibu, mohon maaf ibu, radionya dikecilkan sedikit, ada feedback supaya suara yang terdengar jelas. jasa khair, silahkan diulangi kembali. Ya, begini Pak Ustadz, uh, mungkin saya salah seorang ibu yang mungkin agak terlambat uh, untuk menganjurkan anak-anaknya belajar bahasa Arab. Uh, uh, kalau bisa uh, bisa memberikan rekomendasi dan saya mau bertanya juga Pak Ustadz yeah. Iya. uh, eh, uh, apa selama ini kan saya mungkin uh, untuk mengajar uh, belajar mengaji anak saya juga mungkin belum sefasih yang diharapkan jadi bagaimana apa belajar bahasa Arab dulu atau mengajinya dulu yang difasihkan begitu Pak Ustadz yeah, iya. Baik, uh, itu saja, Terus kalau bisa saya minta ini uh, Pak Ustadz rekomendasi uh, di mana yang mungkin uh, lebih baik untuk anak saya belajar bahasa Arab. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Ibu Nur. Silakan Ustaz. Ibu Nur di Selipi tadi. Nah. Ya, alhamdulillah uh, tidak belum terlambat, Bu. alhamdulillah. Selama hayat masih dikandung badan, kata sebagian orang selama pintu taubat masih terbuka tidak terlambat untuk untuk melakukan perbaikan. Ya, Ibu e, teruskan e, mendorong anak-anak kita untuk terus mempelajari bahasa Arab. Uh, dan ketika ibu mengajarkan Al-Quran misalnya kepada anak-anak ibu, itu sebenarnya bagian dari mempelajari bahasa Arab. Mempelajari Al-Quran yang mempelajari bacaannya itu termasuk daripada mempelajari bahasa Arab karena mempelajari bacaannya mempelajari bahasa Arab. Ini tidak tidak tidak tidak bertabrakan dan tidak uh, bukan satu hal yang uh, kontradiktif tidak. Ini bahkan justru saling mendukung satu yang lainnya. Ya saya sarankan uh, ibu uh, dan anak ibu lancarkan dulu bacaan Al-Quran, baru setelah itu uh, belajar bahasa Arab. Karena pengalaman kami setelah melihat orang-orang uh, orang -orang yang belajar bahasa Arab, kita lihat eh, ikhwan-ikhwan uh, dan akhwat-akhwat yang sudah lancar baca Al-Quran biasanya akan lebih cepat mempelajari bahasa Arab. Adapun yang lambat biasanya disebabkan karena kendala ini. Nah ternyata setelah kita ketahui, belakangan kita ketahui ternyata dia belum lancar baca Al-Qurannya. Maka melancarkan baca Al-Quran ini merupakan bagian dari usaha mempelajari bahasa Arab. Bagian dari rangkaian tersebut tidak tidak keluar darinya dan tidak tidak tidak bukan hal yang bertabrakan dan bukan hal yang berseberangan. Silakan Ibu lanjutkan um, melancarkan bacaan Al-Qur'an Ibu dan anak-anak Ibu. Ini tidak eh, bukan satu hal yang bertabrakan dan ini justru mendukung Ibu demi melancarkan eh, mempelajari bahasa Arab. Adapun tempat yang saya rekomendasikan terus terang kalau di Jakarta saya belum tahu. Banyak lembaga-lembaga besar banyak, hanya saja <clears throat> Eh, sebagian kita ketahui uh, berafiliasi kepada satu partai tertentu misalnya dikhawatirkan ibu nanti kalau masuk lembaga-lembaga seperti ini ada ada hal lain yang mereka ingin tuju sebenarnya selain mengajar bahasa Arab ada hal lain yang dikhawatirkan jadi agenda-agenda tersembunyi dari lembaga-lembaga seperti ini ketika mengajarkan bahasa Arab kepada kita saya terus terang tidak tahu diselipi uh, eh, tentang lembaga-lembaga tersebut mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ikhwan-ikhwan yang tinggal di sana nanti kita akan coba cari informasinya insyaallah. Baik. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua. Ada Ibu Zakia di Bekasi. Silakan Ibu. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz, uh, saya menanyakan uh, metode seperti apakah yang tepat dan cocok untuk kami para umahat artinya uh, yang yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga eh, eh, metode pembelajaran seperti apa gitu bahasa Arab itu yang yang tepat supaya kami bisa memahami dengan mudah gitu Ustaz. saja ya kalau saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dan jazakallahu khair pada Ummu Zakia di Silakan Ustaz. Ya, uh, memang banyak sekali metode-metode yang ditemukan dalam pelajari bahasa Arab ini dari sekian metode itu um, setiap setiap metode punya punya keunggulan tapi punya titik kelemahan dan sebenarnya kalau kita uh, lihat sebenarnya tergantung daripada tujuan ibu dalam pelajari bahasa Arab yang terlebih dahulu diperhatikan adalah untuk apa ibu belajar bahasa Arab misalnya ibu ingin pelajari bahasa Arab ini dalam rangka uh, untuk bisa Eh, memahami Al-Quran ketika membaca Al-Quran misalnya, tidak perlu lagi menggunakan terjemah. Atau yang lainnya ibu juga ingin bisa membaca kitab-kitab para ulama yang ditulis dengan bahasa Arab. Tidak perlu lagi ibu memerlukan terjemah. Atau misalnya ibu ingin lebih dari itu, ingin bisa berbicara dengan bahasa Arab, menulis dengan bahasa Arab. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kemampuan berbahasa itu ada empat. Kemampuan mendengar, al kemudian kemampuan berbicara, al-kalam atau al-muhadathah, kemudian ada kemampuan uh, membaca, kemudian ada kemampuan menulis. Keempat kemampuan ini memang idealnya adalah kita kuasai semua dalam kemampuan bahasa ini memang idealnya begitu. Kita memahami keempat-empatnya. Itu satu hal yang ideal yang sangat baik. Tapi kadang melihat uh, melihat uh, waktu yang kita punya, melihat usia yang kita uh, miliki, kadang ini menjadi penghalang. Maka minimal ibu lihat uh, apa tujuan ibu sebenarnya, apa tujuan ibu mempelajari bahasa Arab ini. Mungkin ibu ingin mengambil misalnya kemampuan membacanya saja misalnya. Agar ibu ketika baca Al-Quran atau ketika membaca buku-buku para ulama yang berbahasa Arab atau membaca satu hadis Nabi misalnya, ibu tidak perlu terjemah, ini berarti ibu tujuannya membaca. Walaupun tidak harus bisa eh, berbicara dengan lancar, tidak apa. Maka cari lembaga yang uh, melakukan pendekatan, melakukan metode yang menuju ke arah sana. Itu itu salah satu cara agar ibu bisa memilih mana metode yang tepat. Karena tidak ada tidak ada metode yang yang sempurna, tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah uh, kadang kita ramu dari seluruh metode yang ada, kita ambil titik-titik positifnya lalu kita buang titik-titik negatifnya. Paling yang bisa kita lakukan seperti itu. Tidak ada satupun metode-metode yang ada yang sekarang kita lihat yang sempurna 100%, tidak ada. Dia punya sisi keunggulan tapi punya sisi kelemahan yang lain. Maka yang bijak seandainya eh, eh, jika seandainya kita akan lebih baik jika menggabungkan seluruh metode tersebut lalu mengambil sisi-sisi positif dan menjauhi sisi-sisi negatif. Ini ini yang ideal seperti itu. Lalu yang pertama tadi yang saya sebutkan kalau ibu uh, uh, ibu melihat kembali tujuan ibu mempelajari bahasa Arab. Maka dari situ ibu bisa memilih mana yang paling tepat. Tapi satu pengalaman yang saya lihat, yang saya alami kurang lebih 10 tahun lamanya kita belajar dan mengajarkan bahasa Arab ini, untuk pemula, untuk pemula yang belum sama sekali pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, disarankan agar tidak memulai dari satu hal yang sulit. Di antara hal yang sulit diantaranya adalah uh, tidak memulai dari mempelajari kaidah-kaidah nahu dan sorof Kalaupun akan pelajari kaidah-kaidah nahwu saraf mungkin pada tahap pengenalan saja. Itu pun dibahas secara global tidak dibahas secara rinci. Ibu perbanyak mufrodat, ibu perbanyak perbanyak kosakata, baru setelah ibu punya punya bekal yang cukup, ibu baru setelah itu melangkah kepada tahap yang lebih sulit baru mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena pengalaman kami orang-orang yang baru saja belajar bahasa Arab misalnya belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya Walaupun sudah lancar membaca Al-Quran, tapi kalau belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, tidak punya bekal yang cukup, ketika masuk mempelajari bahasa Arab, mulai dari kaidah-kaidah bahasa Arab, biasanya uh, satu dua pertemuan dia bisa bertahan, tapi setelah itu tidak sanggup lagi mengikuti karena beban yang berat, karena beratnya kaidah-kaidah tersebut. Lebih-lebih jika seandainya ustadznya itu, guru pengajarnya itu merinci dengan detail, ini lebih lebih mempersulit kondisi. Maka satu hal yang saya rekomendasikan wallahu alam, ini penilaian pribadi bisa jadi salah, bisa jadi benar. E, bagi pemula tidaklah memulai dari sisi itu. Dianjurkan agar memulai dari yang mudah, memperbanyak e, kosakata dan sebagainya dan buku yang kita pelajari ini, buku Durusulullah seperti itu, memulai dari hal yang mudah. Tidak langsung mempelajari kepada kita tentang nahu dan sarf secara detail, tidak. Tidak. Wallahu alam bisirat, kiranya itu yang bisa dijawab. Baik, eh, jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian satu penelpon kembali kita angkat sebelum kita uh, sampaikan pertanyaan dari pesan singkat. Ada pendengar kita di Pondok Pinang. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, sudah sehat. tapi uh, Halo, mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Mungkin bisa uh, diulangi kembali atau cari posisi yang lain. Ya, Afwan, jazakallah khair. Silakan diulangi kembali. Uh, Alhamdulillah, sekarang anak sudah belajar bahasa Arab. Tapi anak tidak dapat izin dari orang tua untuk belajar bahasa Arab di hmm. suatu hmm. lembaga. Bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab tanpa izin dari orang tua? Jazakallah Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairum. Silakan Ustaz. Uh, wallahu a'lam bissawab. Eh, dilihat dari alasan mengapa melarang uh, orang tua kita melarang mempelajari bahasa Arab. Dilihat dari situ dulu. Nah, nanti kita tidak bisa memberikan jawaban A atau B kecuali setelah mengetahui apa apa motivasinya, apa alasannya. Kemudian uh, lembaga yang yang ibu ingin belajar di situ, bagaimana kondisi uh, manhajnya, bagaimana kondisi akidahnya, dan bagaimana bagaimana kondisi pergaulannya di tempat tersebut itu banyak banyak sekali variabel-variabel yang yang sangat banyak yang tidak yang tidak memungkinkan kita untuk menjawab uh, silahkan tidak tidak mungkin begitu kita harus mengetahui latar belakangnya lebih lanjut <clears throat> dan alhamdulillah walaupun eh, kita tidak bergabung dalam satu lembaga alhamdulillah radio Roja ini uh, sepekan dua kali menyiarkan kepada kita pelajaran bahasa Arab alhamdulillah bagi pemula ada pelajaran jilid satu Durusulullah untuk yang lebih lanjut sudah sudah ada jilid kedua sekarang sudah sudah uh, sudah berlanjut. Alhamdulillah, walaupun kita tidak belajar di satu lembaga, kalau memang ada kesulitan dihalangi orang tua misalnya karena alasan-alasan yang syar'i, maka lebih baik di rumah saja tidak apa-apa, khususnya karena perempuan memang hukum asalnya di rumah. Kecuali kalau memang ada kewajiban yang ingin dia dipelajari misalnya yang tidak mungkin uh, dia kecuali kalau harus keluar, maka ini lain hal. Tapi selama masih bisa di rumah, uh, ya minimal mendengarkan radio, alhamdulillah ini satu wasilah yang kiranya sementara ini uh, cukup untuk kita mempelajari bahasa Arab. Allah alam Jazakallah khair atas jawabannya Dan mudah-mudahan Allah memberikan uh, kemudahan bagi para pendengar untuk mempelajari bahasa Arab Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat beberapa pertanyaan sama ada asumsi dan uh, anggapan di sebagian kaum muslimin bahwa mempelajari bahasa Arab itu adalah suatu hal yang sulit daripada mempelajari uh, bahasa Inggris contohnya Ustaz. Kemudian secara uh, prakteknya pun demikian manakala kita uh, sulit mempraktekkan bahasa ini kepada Eh, rekan-rekan uh, uh, di sekitar kita karena kebanyakan mereka mempelajari bahasa yang lainnya. Bagaimana untuk uh, menjawab subhat ini dan solusi dari permasalahan ini saja sekolah khair. Ya, ini syubhat yang masyur yang disebarkan dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin daripada bahasa Arab. Mereka mengatakan bahasa Arab itu sulit. Bahkan ada yang ekstrimnya mengatakan bahasa Arab itu mustahil dipelajari. Kita katakan justru kebalikannya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah. Bahasa yang paling mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin." Fa ma yassarnahu bilisanik dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mudahkan Al-Qur'an ini bilisanik dengan lisanmu wahai Muhammad Para ulama tafsir ketika menjelaskan Allah Allah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu itu bahasa Arab. Allah telah mudahkan Al-Quran ini karena lantaran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka konsekuensinya sudah pasti bahasa Arab itu mudah. Tidak mungkin Allah menjadikan Al-Quran mudah dengan sesuatu yang sulit. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menjadikan Al-Quran itu sulit dengan eh, mudah dengan sesuatu yang sulit. Justru lantaran bahasa Arab Al-Quran menjadi mudah satu dalil yang sangat kuat yang kita jadikan sebagai pegangan bahwa bahasa Arab itu mudah. Alasan lain yang yang menegaskan dan menguatkan bahwa bahasa Arab itu mudah, khususnya bagi negeri kita, negeri Indonesia ini, kalau kita perhatikan, seorang Muslim yang baik, yang melakukan kewajiban-kewajiban agama, mau tidak mau pasti dia akan bergelut dalam sehari semalam dengan bahasa Arab. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan seorang muslim dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak terlepas daripada bahasa Arab. Bukti nyata, contoh, bukankah seorang muslim disunahkan kalau bangun tidur mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur? Bukankah itu bahasa Arab yang dia baca? Kemudian lantas dia pergi untuk berwudu. Kalau berwudu di tempat kamar mandi, maka kita dia berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'ith misalnya. Bukan ini bahasa Arab yang dibaca. Kemudian setelah dia berwudu dia mengucapkan doa asyhadu ilaha illallah dan seterusnya. Lalu ketika dia berpakaian dia kemudian membaca doa. Ketika dia keluar rumah menuju ke masjid dia membaca doa dengan bahasa Arab. Sepanjang perjalanan menuju ke masjid dia membaca doa yang disunahkan ketika dia menuju ke masjid. Ketika masuk ke masjid dia baca doa. Sampai di masjid dia salat seluruh rangkaian ibadah salat dari takbir sampai salam semuanya berbahasa Arab doa-doa zikir yang kita baca di berbagai kesempatan pagi, siang, sore itu semua dengan bahasa Arab. Kemudian kalau dia rutin membaca Al-Quran, apalagi misalnya dalam sehari bisa satu juz, bukankah dia telah bergelut sepanjang harinya dengan bahasa Arab? Sehingga bahasa Arab ini bukan bukanlah satu hal yang asing, bukanlah satu hal yang jauh dari kehidupan seorang Muslim. Bahasa Arab adalah bahasa yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi kaum Muslimin. Karena seluruh rangkaian ibadahnya sehari semalam itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu hal yang akrab di lisan dan telinga kaum muslimin. Sehingga tidak sulit, tidak sulit. Apa yang dilihat begitu bacaannya. Itu yang kita ketahui. Tapi kalau bahasa Inggris lihat, eh, kita baca ais misalnya, ais es, tulisannya ice. Kita lihat tulisan, ada tulisan one, kita baca one. Bukankah ini Eh, bukti bahwa bahasa Inggris itu lebih sulit daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab apa yang dilihat itu yang dibaca. Ejaannya begitu, begitu bacaannya. Tapi kalau bahasa Inggris ejaannya begini bisa jadi bacaannya lain. Memang satu hal yang yang menghalangi kaum muslimin dari mempelajari bahasa Arab ini sebenarnya karena jauhnya kita dari agama. Jauhnya kita dari agama ini menyebabkan kita jauh daripada bahasa Arab. Orang tidak sholat, tidak sholat, lalu zikir-zikir dan doa-doa bahkan mungkin dia tidak tahu. Pantas saja jika dia jauh dari basar karena jauh dari agama. Kalau dia dekat dengan agama, insya dekat dengan basar. Ini e, penguat kedua. Penguat ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mudah khususnya bagi orang Indonesia, kaum muslimin Indonesia. Karena ra banyak ratusan kata bahasa Indonesia itu diambil daripada bahasa Arab. Maka ada satu penelitian yang saya temukan. Uh, saya mendapatkan uh, satu makalah penelitian tentang berapa banyak bahasa Indonesia yang diambil daripada bahasa Arab. Ternyata ditemukan kurang lebih 267 atau 262, angka sekian, angka sekitar 200 lebih. Bahkan setelah saya baca, saya bisa menemukan lebih dari itu. Setelah saya baca, ada beberapa kata-kata lain yang belum disebutkan yang bisa masuk. Kalau kita teliti lebih lanjut bisa jadi sampai 300. 300 kosa kata Indonesia diambil daripada bahasa Arab. Dan ini menunjukkan ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang mudah karena sebagian ratusan kata-kata bahasa Arab itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini eh, syubhat ini terbantah dengan dalil-dalil tersebut. Kita katakan bahasa Arab adalah bahasa yang mudah, bahkan bahasa yang paling mudah bagi kaum muslimin. Khususnya bagi kaum muslimin di negeri kita ini. Kemudian ada alasan lain susahnya mempraktekannya memang e, permasalahan yang kita alami sekarang ini karena kita hidup pada zaman di mana banyak orang meninggalkan agamanya. E, sedikitnya orang-orang yang soleh, sedikitnya orang-orang yang berbuat kebaikan membuat kita seakan-akan asing di masyarakat. Sehingga asinglah bahasa Arab. Tapi ini tidak menjadi kendala. Tidak menjadi kendala. Walaupun kita tidak bisa mempraktekannya, paling tidak kita bisa mempraktikkannya dalam membaca Al-Quran, ketika kita membaca doa-doa dan zikir ketika sholat. Ini praktek-praktek yang nyata yang kita bisa lakukan untuk menjaga bahasa Arab. Membaca Al-Quran secara rutin ini juga termasuk hal-hal yang dianjurkan dipraktekkan e, untuk menjaga bahasa Arab. Walaupun kita tidak bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari minimal kita jaga dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Dengan cara seperti itu kita telah berusaha untuk menjaga bahasa Arab agar tetap lekat dalam kehidupan kita. Wallahu alam bisawab. Jadi kiranya yang bisa kita sampaikan tentang syubhat-syubhat tersebut. Wallahu alam. Jazakallah khair atas jawabannya dan ada satu apresiasi yang positif juga terhadap pertanyaan tadi dari pendengar kita dari Umu Ana di Cinera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya 70 tahun dan alhamdulillah saya mampu dan dapat mengikuti bahasa Arab yang diselenggarakan di Radio Roja. Alhamdulillah di hari Jumat dan hari Ahad ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa usia tidak menjadi halangan wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair uh, pada pendengar kita. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita Septi di Lampung Timur. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana jika ada seorang pendidik yang mengajarkan bahasa Arab diiringi dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak didiknya? Dengan kata lain, pembelajaran yang beriringan di antara keduanya. Apakah ini satu perkara yang eh, terlarang atau diperbolehkan? Ustaz, jazakallah khair. Wallahu alam, saya tidak tahu tapi dikhawatirkan nanti akan akan membingungkan. Mempelajari dua bahasa dalam waktu sekaligus ini biasanya akan membebani membebani murid dan sangat menyulitkan. Maka saya melihat Allah alam bisawab kita tinggalkan dulu bahasa Inggris sementara kita utamakan bahasa Arab. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan berikutnya dari Abu Abdullah. Ustaz begitu ingin uh, bagi saya untuk menguasai bahasa Arab akan tapi uh, terkadang di tengah perjalanan selalu patah semangat, patah harang Ustaz. Dan bagaimana kita bisa tetap semangat dari awal hingga akhir. Dan ini juga yang menjadi problematika sebagian uh, tempat atau kursus bahasa Arab biasanya di awal kali uh, pembukaan dan uh, pembelajaran begitu sangat banyak uh, santri atau mahasiswa yang mengikuti tapi di tengah perjalanan satu persatu mereka hilang entah kemana Jazakallah khair. Uh, berawal dari hal yang perlu ditinjau ulang adalah keikhlasan. Keikhlasan adalah pondasi penting, faktor penentu setelahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada seorang hamba dengan uh, keikhlasan, maka insya Allah tidak akan tidak akan lepas uh, semangatnya ini. Walaupun satu saat di dalam kondisi lemah, bukan berarti lantas dia meninggalkan bahasa Arab. Dan alhamdulillah uh, khususnya di di Cilangsi ini di Masjid Al Barkah uh, eh, punya program uh, program takhusus bahasa Arab. Alhamdulillah sudah beberapa kali meluluskan. Dan belum lama ini kita sudah meluluskan uh, belasan uh, santri yang bertahan dari sejak tahun pertama sampai tahun kedua. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ada yang sudah sampai 3 empat tahun di sini belajar bahasa Arab. Tapi tidak membuat dia Eh, walaupun dalam kondisi kadang kita turun semangat tidak tidak meninggalkan bahasa Arab dan tidak lama lagi nanti kita akan uh, meluluskan uh, belasan orang juga yang juga sudah belajar kurang lebih setahun sampai dua tahun. Jadi tidak ditinjau ulang kembali keikhlasannya. Dikhawatirkan keikhlasan menjadi satu faktor penentu. Kemudian kedua, kadang suasana pembelajaran bahasa Arab itu juga menentukan. Rata-rata kondisi suasana belajar bahasa Arab itu kadang-kadang sebagian besar di masjid, dilakukan di masjid. Kemudian dilakukan layaknya sama seperti orang sedang menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Ustadz menyampaikan lalu dia diam mendengarkan. Kalau memang pengajian-pengajian itu memang tidak ada kelaziman kita terus hadir. Karena mungkin karena karena suasana seperti itu karena terbawa-bawa ke bahasa Arab sehingga uh, tidak ada tidak ada kesungguhan. Beda bahasa Inggris misalnya. Kalau bahasa Inggris pasti dilakukan di lembaga yang uh, kita lihat uh, suasana sama seperti orang sedang kuliah. Kemudian uh, kadang disertai dengan biaya yang cukup besar tapi membuat dia uh, justru terdorong untuk tetap hadir. Sayang kalau kalau sudah bayar begitu mahalnya ditinggalkan. Mungkin suasana-suasana seperti ini menjadi pendukung juga. Selain faktor utama yaitu keikhlasan. Atau faktor yang lain, kenapa meninggalkan bahasa Arab? Misalnya karena ternyata setelah sekian lama belajar, e, metode yang dipakai bukan justru memudahkan, justru menyulitkan. Bisa jadi faktor yang seperti ini. Ustaz, setelah setahun, dua tahun misalnya saya belajar bahasa Arab, ternyata bukannya malah jelas, malah justru makin tidak jelas. Nah, ternyata kita lihat metodenya, kita lihat metodenya. E, bukannya memudahkan, tapi menyulitkan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor-faktor lain yang menyebabkan e, terhentinya kita di belajar bahasa Arab. Maka silakan bergabung misalnya ke program takhusus bahasa Arab ini karena program ini Allah e, eh, eh, memberikan berusaha untuk memberikan solusi yang termudah bagi kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab dengan cara yang mudah. Insya Allah antum akan buktikan itu dan antum akan lihat sendiri. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan bergabung ini semangat antum akan lebih akan terpatri lagi dan lebih nah, terus memompa semangat kita terus untuk mempelajari bahasa Arab. Wallahualam a'lam Baik, Ustaz, mungkin uh, satu pertanyaan terakhir kita akan dekat ya. pada kesempatan malam ini dari Abdul Rahman di Jawa Barat ya. saya pernah belajar bahasa Jepang <clears throat> dan Umu ini atau pendengar kita ini bisa atau menguasai bahasa Arab. Saya pernah belajar bahasa Jepang, apakah perlu mengasah kembali bahasa tersebut dalam rangka dakwah, Ustaz? Jazakallah khair. Dengan syarat ibu telah memahami bahasa Arab. Nah, kalau ibu sudah sudah mengetahui bahasa Arab, artinya ibu dengan bahasa Arab itu ibu bisa merujuk kembali kepada eh, kitab-kitab uh, para ulama ahlu sunnah. Sampai pada tahapan seperti itu, ibu sudah bisa seperti itu. Maka tidak mengapa ibu misalnya ingin eh, mem memperluas belajar bahasa Jepang misalnya. Karena sekarang ini, uh, alhamdulillah di Jepang sendiri ada beberapa tempat yang kita ketahui uh, marak dakwah di sana. Di antaranya ada di daerah Sapporo misalnya, di tempat yang cukup ekstrim Eh, suasana iklim dinginnya, tapi di situ alhamdulillah uh, ada berkembang, berkembang dakwah Islam di situ. Dan banyak tempat yang lain di Tokyo, di uh, di Kobe dan lain sebagainya. Uh, alangkah baiknya jika seandainya ada ada ikhwan atau akhwat kita yang bisa bahasa Jepang dan mengguliti bahasa Jepang setelah dia mempelajari bahasa Arab untuk untuk berdakwah kepada orang Jepang. Silakan. Kata Syekh tadi, kadang menjadi satu kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yeah. Taif, satu penelpon terakhir yang kita akan terima saja pada kesempatan malam ini dari Ibu Diah di Depok. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau apa biasanya kan teman-teman anak itu kebanyakan namanya seperti Umu Abdullah gitu ya, ada umunya gitu. Kalau dari tanggapan saya Umu Abdullah berarti itu kan eh, apa namanya ibunya Abdullah gitu ya itu kalau anak pakai seperti ada umumnya di belak di depannya gitu gimana Ustaz? Soalnya anak kan jualan juga di internet jadi kadang ada orang apa Ikhwan yang suka ngerjain anak gitu pura-pura pengen beliin buat istrinya pengen tahu pengen tahu nama anaknya aja gitu gimana kalau pakai nama ada umumnya buat anak gitu hmm, ah, baik baik itu saja umum Iya. Saya bisa ke khair pertanyaannya. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap pertanyaan sudah? Iya. Eh, Jadi masih ter memakai terkait. nama aslinya sudah. Dalam berjualan masih pakai nama aslinya. Bolehkah menggunakan nama akunnya? Ya, silakan. Silakan menggunakan nama akunnya. Karena uh, ini satu hal yang dianjurkan. Menggunakan nama akunnya ini memang satu hal yang dianjurkan dalam agama dan tidak satu hal yang tidak mengapa insya Allah. Dan kalau memang ibu melihat dan menggunakan nama asli bisa menimbulkan mudarat, silakan, silakan. Dan betapa banyaknya orang-orang iseng seperti ini yang yang kita memohon kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Uh, maka ibu berusaha untuk menjaga diri, ibu berusaha untuk menjaga diri, ibu berusaha untuk uh, tetap berada di batasan-batasan syar'i, eh, walaupun ibu uh, masuk ke dalam dunia muamalah, tapi ibu tetap berusaha untuk menjaga batasan-batasannya. Nah, maka penting untuk pelajari agama ini agar ibu nanti ketika uh, bergulit dalam satu bidang, ibu tahu batasan-batasannya Wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Uh, jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas segala kesalahan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.